Maulah ikam aku habarkan dengan yang terlebih jahat manusia mencuri. Anak tahulah lajar Nabi ikam penjahat yang paling olong tahulah. Anak tahu perampok kailah penjahat yang paling olong nang paling harat benar penjahatnya hendak kamu tahu siapa orangnya lalu sahabat menjawab sembah mereka itu siapa ya Rasulullah siapa pencuri nang paling jahat itu siapa ya Rasulullah kami ingin tahu keterangan sampean jawab Rasulullah namanya sabdanya iya kah enggannya enggannya iya kah nah iya bilanya kada tahu diinggan berarti orang tuh kada mutalaah ya itu inggannya kuling-kuling kawan-kawan kuling-kuling maiti di mana inggannya menunjukkan orang tuh kada mutala itu biar kada kada mudah aja mengetahui makanya mun maajar urun kakanakan tuh parnya apa paknya kakanakan hadis tutup bukunya kada boleh muka inggannya apa ikam amunnya mau talapas si tahu diinggan <laughs> amunnya mau talapas si tahu diinggan amunnya kada mau talah, ya kada tahu tuh anu mengaku kada anak disuruh mau talah, seorang panggilnya pian pang mandang lawan guru bakri itu ada loko bukunya kada ada talah, pian seminggu mingguan nah, napa aku sibuk <laughs> ada kemauan ada aja orang bahari Ibu Jubai sampai halamannya tahu dalam kitab anu halaman saanu babnya anu kita bang nah disinilah kekurangan kita orang bahari yang diperhatikan tuh dua aja ilmu lawan a kita ini baju rumah motor kendaraan itu nang dipikiran soal kemarin kayak apa supaya pakaian harat kayak apa caranya sapi dan motor kawan nukar kayak apa caranya supaya kau baulah rumah karena orang kali dipikirkan dengan memikirkan dua ilmu dan ibadah otomatis diberi akhirat diberi dun Dalilnya mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa mangkana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ujar orang bijak wayah ini, kalau batanam padi, rumput pasti dapat. Kalau batanam rumput, jangan mimpi menuai padi. Oke. Okay. Kalau menanam padi, rumput pasti dapat. Kalau menanam rumput, jangan mimpi menuai padi. Jelas gak? Nah, jadi nang kita pikirkan di soal gambaran ilmu lawan ibadah nang diutamakan. Nah, ujar arwah guru sakumul kaya ingatan pulang. Bulik dahulu pikiran anda bulik. Pikiran tuh bulik ke rumah kayak apa laki kayak apa anak nang nah, apa nanti pikirakannya isukan kamarian mun kita alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajaratil as asajar Muhammadin asajaratil apa ya Nuraniati walam atil kabda dirama. tapi anak di mana sekolahnya di mana eh, sakit pikiran nang Tuhan anak di mana pikiran apa ini faktornya anak matian laki mati bini mati anak mati sudah seorang hidup alhamdulillah <laughs> ya kalau bini mati laki mati anak mati laki mati alham seorang hidup alhamdulillah artinya masih diberi kesempatan ini apa pulang digambut saya pulang ah, guru yang meninggal ya kalau ada kawal lagi Nah, jangannya di sini tuh ada untungnya. Di sini untungnya keluarga kau hilangi. Ya Allah. Nah, di sana meninggal untungnya nang meninggal untung. Karena apabila di Madinah itu meninggal dikuburakan di Bake, permulaan orang-orang nang dihalau di padang mahsyar nang bangkit dari kubur orang Bake. Nah, imbah di Bake hanya di di Mualla di Makkah. Makanya kebanyakan orang-orang Makkah nang alim-alim tuh mati bawa siat minta patak ke Madinah bake. Baniat kita mati mudahan mati di Madinah walaupun kada kabul mati di, di sini padanya mudah-mudahan roh kita berada di sana. Allahu Akbar. Munnya mati tuh kawalah lagi diambil ilmunya kan tak kawal lagi. Pegamatan. Makanya ujar ulun guru sakumpul meninggal dunia. Mbah itu banyak guguruan meninggal menyusul. Nagara guru Samsoni ang tua meninggal lah. Nah, inya bila nya pohon itu batang itu kena. Rabah banyak tunang halus-halus patahan. No. Pro nang halus-halus banyak arabahnya Nang ada-ada nih bang lagi. Tertinggal nang ada karuan aja karacak biaya aja lagi. Allah Akbar. Mudahan kita sehat, panjang umur kawa menuntut ilmu dan kawa mengajar ilmu, kawa beribadat, alhamdulillah. Guna akanlah waktu. Ada kawa salawasan hidup di ada kawa. Ada kawa salawasan, ada kawa. Jangan pengerasan rasa lawas lagi hanya mati jangan. Jakannya ya arhamar rahimin. rahamna ingat lawan mati maaf pun aku mati nak pasang insya Insyaallah tuh bangun untuk sigar mata tuh. Woi, sigar mata. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين جمعا توفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم makin berapat saput Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik yura'una nas Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik apa? Idza qamu ila shalah kamu kusala. Malas. Asa ringkutan awak yang sembahyang tu ringkutan. Tapi mencagar bagawi gagah. Itu sifat-sifat kemunafikan di jiwa. Jangan merasa panjang umur, jangan. Jangan. Baik baik datang ya, baik bacaan ya. Sajam bamalan aja. Mana ada akun orang mahir sajam bama? <clears throat> orang bacaannya aja. Mana ada orang hakun mairis ba'amal sejam Bebacaannya sejam dua jam. Mana ada? minta duit kada minta hormati kada minta baris yang unus baris anyar kada hmm. ini mau mulai mangatam dah buat suai musang Alhamdulillah memakan sudah baras anyar Alham walaupun gak ada bahuma nangin tuh aja guru sakumpul bakria dikaji ilmunya tuh baras unus sudah tangan ya kada babatis kada ada tangan Allah Akbar. <clears throat> ya Pak Boy. Tulakannya pulang. <laughs> lambat. Eh, itu lambat. <clears throat> Bilanya ada kesempatan bawi. Ih, yang katakan mati itu Allah. <clears throat> Kadang-kadang lah sehat aja nah. Satu mati aja berubah. saya Guru Amit dapatnya Guru Amit badahulu masih mati aja baru di masih mati aja baik badahulu nyaman banyak kurang mana lelakan. Ya, badahulu kah? Takutan juga salinya. Boy, bila badahulu kena ulul mana lelakan. <laughs> Tasara amburnya ilah. tiga hari Guru Amit tuh mengajar di pondok. Banyak orang yang ada tahu di gambut nih. Tiga hari mengajar di pondok. Di pondok darat tiga hari mengajar. Awas sudah tiga tahunan. Kada tahu banyak banyak ada tahu orang di gambut nih. Ganangan ganangan beliau tuh kadar tuh mau unjun aja. Beliau hobi mau unjun nah makanya mun sudah alim tuh napa kan yang digawe maunjun kan maunjun tuh jago ilmu dapat empat hmm. mendidik sabar maunjun tuh sabar inya makin ganal pupuyunya makin lawas hanya mematuk tapi pupuyu orang biasa jangan pupuyu orang baginjo <laughs> hmm, nya ada pupuyu baginjo nah, sabar makin gana nang diunjuni pepuyunya makin lawas hanyar menjarujut iya. nang kedua tidak ada nang di pikiran hanya jarujud samut tuh nah samut gata nah pangerasan apa kalau orang pangerasan Allah rasa diitihi Allah musyahadah nah namun mendidik yang lain-lain baik ilmu lawan kada itu lain sama gawian lain-lain nah. mara itu sayan illa wara itu pi jarujud nya jarujudnya itu nang ada jual ya lah mun pupuyunya banyak aja bajual jarujudnya itu nah dup jarujud ya oma, itu kan ada harganya tuh ya bayar mak nyisip oma kedapak kedapak karena anak bah itu kan ada ada, ada nilainya mendidik musyahadah kita tinggalkan mau unjur nggak usah jadi mun sudah alim tuh jadi di PRK jadi napakah hanya alim kayak Imam Malik jadi tuan guru di Madinah kawan sini Khalifah Harun ar Rashid, jadi jadi raja di negeri Mesir bini Sidin Siti Jubaidah <laughs> bini Khalifah Harun ar Rashid, narnya Siti Jubaidah amun inya mulai ke Mekah menuju siapa menuju apa Arafah ada nang pahit ada nang apa nang di pinggir jalan nang nanon itu itu pahit nang banyu di, dihawa kapakan oleh Siti Jubaidah untuk jamaah haji oh, hebat juga ujar oh, Ibu Jubai iya <laughs> tak ada kisah baik <laughs> maaf Bu Jubaila maaf pernah menggayai orang tua <laughs> untung Ibu Jubai juga <laughs> bisa bisa bisa menuntut bisa mengaji yang itu bisa menuntut bisa menuntut bisa memelajarkan jadi dua mengajar dan belajar kita hidup ini apa ya kita hidup ini apa? bilahnya kada dua ta. salah satu di antara dua tuh binasa maajar lawan belajar munnya kawa sambil maajar sambil nah itu munnya kada kawa belajar barang ah, munnya kada kawa maajar barang munnya kada kawa aja maajar belajar barang munnya kada kawa maajar belajar belajar kada kawa maajar kada kawa binasa nah kita tinggalkan Ikam tahulah aja Nabi. Lon sahabat, ikam hendak tahulah siapa yuk pencuri yang paling hebat. Ujah sahabat kada tahu kami ya Rasul siapa gerang pencuri yang harta. Nah, sembah sahabat siapa ya Rasul sabdanya. Itu yang mencuri daripada sembahyangnya. mencuri sembahyang mencuri sembahyangnya sembah mereka itu dan betapa mencuri daripada sembahyang nah ngapa sembahyang culas mencuri mencuntan sembahyang sabdanya yang tiada mentamamkan yang tiada matamamkan yang tiada mentamamkan yang tiada menyempurnakan daripada rokoknya dan sujudnya orang nang sambayang nang kada batu makninah itu adalah pencuri nah bahasa kita Allah Akbar Allah Allah Allah Allah Alahan pada hayam mematuk lagi itu pencuri satu riwayat Riwayat yang lain ulama tafsir mentafsirkan ulama tasawuf mentafsir, mentafsirkan hadis ini orang nang hatinya kalahin pada Allah itu pencuri. Han. Pencuri kan ada kasih seorang sembahyang. Malah lalau ke kemana-mana kepikiran. Sambil meramal, sambil berdagang, boy, sambil mengatam. <laughs> siam munus ni kabila aku mamulai malu balum beli ke rumah lagi Allah kemana ada ke rumah oh ada ke rumah di rumah aja kuasa sabtu tuh belum beli ke rumah ya di anak buah padahal anak buah tuh rumah juga ada rumah seorang maksudnya jadi bila yang mahayabang lebih lagi yang jahirnya rokok sujud kada sempurna kada tumak nina itulah pencuri yang hebat canya hebat kurang baik orang lebih ini pencuri yang hebat nah sembahyangnya kada tumak nina tapi mujubaya tumak nina itu sekedar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi roko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sujud sekali. Sekali ya. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah sami'a Allahu liman sudah masuk tumak ninah. Masuk tumak ninah. Tapi kalau sembah yang baimaman itu disuruhkan cepat. Nah, dia dialang ulun mengaji empat mendengar bacaan di Madinah. Labanon Habib Zain Sumet, Semet. Habib Zain Semet, sirin bahas. Bahasa Arab pang kita ada tahu orang-orang biasa ada tahu kenapa jazin imam masjid Makkah Madinah tuh lawas benar. Padahal bila lebih pada tiga kali makruh hukumnya mun kita ujar anak ulun Hasan tuh bah aja lawas benar sujudnya aja sampai 10 kali ulun membaca aja masih aja lagi <laughs> kamu jangan, jangan protes tuh hai jangan berharap pada Imam Madinah mengaluhnya bu ya naja iya. Allahu Akbar bacaannya dibacanya dihitungnya sampai 10 kali subhanallah azim subhanallah azim subhanallah azim subhanallah 10 kali aja iya. nah, masih aja lagi dalam hatiku lah dalam hati aja cakanya ada di masjid Madinah nang ini sampai yang ada manusia ya lah padahal itu nang bagus tapi Nabi menyuruhkan Iza amma ahadukum falyukhaffif apabila ikam mengimami di antara jamaah ikam maka hendaklah cepat Fa inna fihim karena ada orang nang Tuhan nang berdiri apa? Menggetar kapal itu. Ada nang sarakat aja <laughs> itu maripak duduk. <laughs> Ayatnya tabarak sesurahan tabarak sesurahan bacaannya bertartil pulang artinya tabarakalladzi bil kadang-kadang itu tabarakalladzi di mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum kita tuh membaca Quran tuh anaknya tuh bertartil nang kayak itu jangan kada tindakan hina panjang handapnya itu na ikhfa anu ikhfa ikhlab gunnah musadat apa idgham gunnah لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيم سدا ومن خلف سدا ada gini kan ada berair bacaan tuh berair Ada perbedaannya gunah musyadad, ada gunah adgemis idgamis lain, ada ikhfa, ada mad jaiz, ada mad jaiz munfasil, ada mad jaiz muttasil, ada mad aridilis sukun, ada mad wajib mutasil. Kan mah belajar itu. Jangan nang Tuhan Tuhan ini takunin itu nah. Mat napa lain amat lakiku Yesidin. Lakiku adul. <laughs> ya tuh bahari itu mah nyasal tak pakaian ahli tajwid seorang ada ahli menyasal kurang narima ambil ilmunya keluarga bang enggak sini mah ajar jadi pencuri yang sebat pencuri yang jahat benar yaitu adalah mencuri dalam sembahyang yaitu tidak sempurna rukunnya, tidak sempurna tumak nina pada ketika rokok sujud. Di sini nang rawan banyak ada tumak nina. Tapi tumak nina itu sekedar membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar. Mun tiga kali itu sempurna benar. Sekali minimal. Maka itu imam itu harus mengetahui aspirasi makmum. Pimpinan itu harus mengerti dengan orang yang dipimpin. Sama contohnya taraweh. Di sini digambut. Bukan di Makkah. Di sini orang siang berusaha. Di Makkah, di Makkah sepasial orang beramal guring siang. Jadi beda. Nah itu nang guru sakumpul tuh apa kurangnya guru sakumpul? Kada hafal ka Quran? Hafal. Kenapa sih kada membaca sahataman Quran? Karena beda. Nah itu. Apalagi bulan puasa mapang nama wadai Nah jadi ini sarabah handak pasien tarawih handak bausa. Puasa itu adalah lahannya bausa. Jangan tersinggung. Berdiam aja. Nah jadi jadi supaya ah. bukan bukan membahas aku orang-orang nang nang sahatam kurang bagus dan bagus bagus dengan adanya masjid itu sahatam Quran dengan adanya di lain kada hatam Quran kawa napa kawa kita memilih hendak nama namanya memilih manusia ini wakanal insanu ajula manusia ini katuju badadas tapi sedang-sedang kada tarawih banyak tu badadas sahataman Quran kalawasan lalu walaili idayasya itu menurut pendapat ulun Bang Juat amun kuliah kok <laughs> amun nanggulu Allah tarus mulai al hakmu terlalu cepat Allahu Akbar kada usah membahas lah terserah aja terserah aja hmm, tinggal memilih aja alhamdulillah nang hafal Quran ada namun di Makkah itu Allahu Akbar aksa kada karasaan rasanya tarawih itu kada karasaan pertama orangnya pasih luar biasa pasihnya suaranya pengeras suaranya lengkap kada karasaan pian bujur itu apalagi nang setengah hafal boleh setengah hafal bang artinya setengah hafal tuh orang membaca tuh bedanya salah kawan menagur. tapi punya surangan kada hafal tuh setengah hafal naranya ranyaman banget Ya nang ulun semalam ya ku Ari kabi, ari arba Ya ari salasa. Mailangi anak nang disuruh mahapal Quran tu. Bertiga dikirim mahapal Quran. Ditakuni berapa ikam sudah kakanak Mak menjulungi duit nih. Kita berjanji bang mengungkusi lawan inya sampai hatam sampai tamat Quran. Bertiga tahun ini ya aku bertiga pulang aku minta nang sudah hata, sudah tamat tamatnya tuh nah bertiga aku kirim pulang mahapal Quran ku takoni setahun sudah berapa ika menghafal sudah alhamdulillah gurunya 15 sudah separuh sudah berarti dua tahun aja hafal nya aku kayak ini julakai aku bahari kada hafal Quran itu nah kada kada tapi pikir-pikir bang mun wayah ini sudah tumpul otak ini kebanyakan nabi urusi aku kada hafal kan beranya kau kemana nang nang mau mah hafal Quran warga kan tapi ada jurnah akunnya anak bau sah anak macam-macam ayo orang barang siapa nah akun ongkosi? siapa tahu kena mun aku mati dibacakannya Quran ya kalau dengan adanya kita mau ongkosinya. Kita ini berpikir juga boy, tabungan-tabungan ke akhirat itu apa? pun orang sugi itu anak kalau sugi lagi. Orang sugi itu anak kalau sugi lagi. Sama itu orang banyak beramal sudah anak lagi tambah amal. Ini faktornya kita ini julakai cagar matian. Kawalah ditentukan isok hanyar mati. Kita tahu juga. Ada kawah Han mun, mun kita mendengar menuntut ilmu pengetahuan ini kalau sada kawa bama syukur bah ungah banar keluar di majelis saya itu gembira hati syukur syukurawan Tuhan daripada mempunyai harta benda kadang tapi gembira tapi bila kawan nuntut ilmu bama sudah gembira itu sudah mulai dah pengerti itu hidup itu artinya arahan hidup itu sudah mengerti Jadi bilanya lebih pada tiga kali menjadi imam, subhanallah rabbiyal azim rukuk subhanallah rabbiyal a'la. Sudah, sudah, tak sudah ulung kisahkan. Kenapa rokok itu subhanallah rabbiyal azim? Kenapa sujud itu subhanallah rabbiyal a'la? Sudah dikisahkan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu empat pertanyaan apa ra'aitum dalam suratul waqiah. Apara itu matumnun, apara itu matahruzun apara itu mulma alladhi tashrabun, apara itu munnar turun. Nah, itu pasabeh bismi rabb subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu sujud turun ayat sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Nah, ujar Nabi ini perintah Allah membaca tas tapi ayo je Nabi dibuat dalam sujud. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasaw. Jadi Nabi membilang, memadahkan, manani orang nang kada ingat lawan Tuhan sambayang, itu maleng sambayang. maling sembahyang Amun orang memadakan jadi maling carik kita. Amun seorang aja mahakuni bilang jadi maling aja. di kalian sampai yang jadi maling aja. <laughs> iya nah kayak walut semalam sambah yang tuh kayak membu, membawa walut dalam bakul bilanya dibawa tuh oh, kepalanya mah anak atas mah luar tuh. Tapi mun paham dikatik kepalanya <laughs> itu nah bebuatnya. Artinya ingatakan aku dalam sembahyang, bukan mengatakan dunia. Aku sadar nih sembahyang, mengatakan Allah. Katik kepalanya itu nah. Kepala walut. Walut handap nya walut tuh dua ada walut panjang ada walut handap ada walut nang lincar ada walut nang kasar nang tuha tuha tawa juga nang laos kade menjapai walut lagi tuh tawa aja tawa bedudi <laughs> nah jadi kita sadar bilanya kita sama yang siapa nang diingatkan <laughs> Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim nina nina nah, <laughs> nah sampai waktu zuhur kita sembahyang Allah. Itu dua hari pulang, maya bang pulang, nuntut pulang. Itu dua hari maya bang pulang, nuntut pulang. Untung ada nang tukang bacaan. Kita ulangi. <clears throat> Perlu dicatat. Hakikat orang yang disembah. Pada ketika dia menyembah. Siapa yang diingatkannya waktu menyembah. Itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Itulah dihafal. Hakikat orang yang disembah. Pada ketika dia menyembah Siapa yang diingatkannya waktu dia menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Jika inya ingat lawan Allah, maka hakikatnya menyembah Allah. Jika inya ingat lawan laki berarti menyembah. inya ingat lawan pahumaan berarti menyembah. Begitu seterusnya menyembah dingin itu tang hari. -hari. Nah kamana hati kita julak sembahyang dihalusi bolanglah Kalau sembahyang ini kada diterima, nah apa harapan sanggup mati lagi? Andalan kita sanggup mati adalah sembahyang. Tidak ada yang terulang kita kerjakan lima kali seharian semalaman terkecuali sembahyang. Puasa dalam 12 bulan sebulan aja puasa. Zakat sekali setahun. Haji sekali setahun itu pun belum. Tidak ada yang terulang kita kerjakan sehari dan laman lima kali hanya sembahyang. Tasbih belum tentu tak baca, zikir belum tentu tak baca, istighfar belum tentu baca. Satu-satunya yang kita jadikan andalan sanggup pacang mati adalah sembahyang. nya bujur, amun kada bujur, napa lagi? Mantap Iya, mantap badan sembahyangnya. Allah Akbar. Mudahan kita diampuni ya Allah. Lima menit kada kawalah. Lima menit aja. Lima menit aja. Kada kawalah kita mengusungkan hati kita daripada dunia. Kaina dahulu berurusan tuh kaina. Sambah yang dulu tapi iblis na bawakan nyakar dunia no gawian dah anak lah laki lah bini lah macam-macam nah ini masalahnya Nabi memadahkan ini masalah khusyuk ulun sudah padahkan perbedaan khusyuk dengan hodok khusyuk adalah urusan hati tidak bergeser hanya kepada Allah ingatan khudu tidak bergerak anggota terkecuali perpindahan rukun yang satu kepada rukun yang lain itu khudu maka sembahyang disuruhkan khusyuk dan khudu sembahyang itu tentram jahirnya hati ingat lawan Allah batinnya iya ujar ulama tasawuf ingatkah kita ulangi kiblat itu terbagi tiga. Pertama kiblat mata kita ke pesahapan, dada kita ke Baitullah, hati kita kepada Allah. Wa'tikul ladzi hakin haqqa. Tunaikan hak, Tunaikan haknya. Mata ke sujudan jangan paling kepalingal. Dada ke Baitullah, hati lawan Allah. Maka kalau orang tuh sembahyang tuh bujur, Bujur sembahyang tuh diterima Allah dan bernilai walaupun kada usaha rezeki tetap datangan. Itu hebatnya. Bahwa sembahyang adalah murah rezeki, amalan murah rezeki. Dalil. Ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salah wasabir alaiha satatika rizqa min haitsu la tahtasib Abu Hurairah perintahkan kepada putra-putrimu sembahyang. Apabila putra-putrimu sembahyang, kau benar sembahyang. Ikan bujur, anak yang bujur, aku jamin. Walaupun ikam kada bausa, rezeki datang. sah rezeki macet, nah apapun kesalahan. Salah satu diantaranya, sembahyang. Mahayabang. Jelas? Mudahan kau ma'amalakan. kada salahnya mendengar kada salahnya babayar kada napa kada datang Han. makanya kalau ulun bicarakan 13 keistimewaan sambahyang itu luar biasa sudah dibicarakan keistimewaan sambahyang itu 13 Allah malam Salasa nisfu Sya'ban ya. Enggak eh, ada karasa. Nisfu Sya'ban. Malam Salasa kan. Nisfu Sya'ban artinya separuh bulan Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Banisfu, jangan bamisfu. <laughs> nang tua menyambat aja luput. Kamana aja bamisfu? Misfu. Orang nisfu, separuh nisik malam Selasa kain, Nang apa amalan yang dibaca? Ah, itu loh. Nah, ulun berniat tuh membicarakan ahad kayaknya. Nong nong penting mana di Sabilal bicara ahad kena. persiapan karena Sabilal malam Selasa itu ulun disarahkan memimpinnya. Nyaman, mun orang menyerahkan tuh nyaman. Ya menyerahkan. Hmm. karena mun di sini kada mungkin juga kada muat juga menyiapkan kada kawa pauduannya kada ada kata bahira orang baham jakanya jakanya orang kada mahira ini aku jaku buahnya eh, dipinta oleh meslamek sentar ma imami malam nis pusakban kayak apa buan situ nah minta kalau aku kada kak aku ini menghargai dahulu lawan kampung halaman bilanya kada padahkan aja ya, ya coba aja aku kan yang Center jadi ujar buahnya men menulis surat resmi bahwa meminta nah ya aku tadi makasih kada jadi awas Samarinda maaf sama Samarinda situ jadi kita kita menghargai kemudian orang menghargai alam, pun orang kada menghargai kita kita tulak kamu jauh kada kayak kita barenya digambut nih kada ada orang meminta apa apa apa bacaan kita kada ada kada kada kada kita terlalu jual murah pun orang meminta bacaan kita siap Dan mudah-mudahan aja pengarinya lah jangan hujan muka ada gambangan tuh lalakiannya aja lalakiannya aja di, di muka nang mas, di muka pahli kayak pancasila bibiniannya aja di mana di masjid anta paling ya ada aja ada anta paling kada ku irani ada apa juga amun mana lalakiannya di masjid raya bibiniannya padahal di belakang maginnya daur jadi nang sapa palingnya aja sapa kan imam sorangan di muka cocok ya, <laughs> di buahnya nah <laughs> sujud di harinya nah. habis sudah jadi kita jangan pencuri ingatkan Allah dalam yang sadar kita aku nih menyembah Allah Allah nah ingatkan amun orang amun orang alim bang ujubaina anam nanti anam salah satu di anam tuh nang diingatkan enam bersilih ganti nah enam tuh pertama khusyuk mengingatkan Allah nang kedua tadaburul kiraah memaknai bacaan itu, itu, untuk menjurus ingat juga Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Napa maknanya? Mun orang alim kawa dan jurusannya ingat lawan Allah apa maknanya itu? Kita kawalah. Kita kada kawa kita. Terkecuali kita tauhidul af. Kita masuk akan yang paling nyaman tauhidul af supaya ingat lawan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menolong aku membaca. Ar-Rahmanir Rahim. ditolonginya pula. Baca terus menerus. Allah nama menolongi aku membaca. Ruko Allah. Allahu Akbar. Allah menolongi aku. Sami Allah. Dan ditolongi Allah pula. Allah. Allah Ta'ala menggerakkan aku. Allah. As. Sehingga hasilnya penuh pemikiran Allah. Allah nang memperbuat aku la haula wala quwata tak gantung ilmunya aja kita baca belum jadi itu satu hadis Nabi menanya kepada sahabat tahukah kalian siapa pencuri yang hebat? Jawab sahabat kami kada tahu. Yaitu orang yang mencuri sembahyang. Sahabat tambah kebingungan. Siapa yang mencuri sembahyang? Memaling sembahyang. Oh itu ujar Nabi orang yang kada menyempurnakan. Kada mentamamkan. Kada menyempurnakan rokok dan sujud. Dengan pengertian. Tidak tumak nenah sembahyang. Jahir Orang nang mahayabang hatinya lawan Allah batin. Mana hatinya mahayabang, mana awak eh kepe-kepe kada karuan. Makanya sama yang tuna. Allahu Akbar. Jangan bergerak lagi, jangan bergerak. Terkecuali kayaknya hendak roh. Sami Allah. Allahu Akbar. jangan bergerak? Rokok tentram. Hanya bergerak sami Allahu liman hamidah. Selain daripada itu kada bergerak. Terkecuali bergerak anak roh Allah. Bahkan pada ketika roh ada bergerak ada. Ada bergerak lagi. Oh. Handak. Ya, tidak hanya bergerak. Itu namanya ho ho khodok. Khodok Khodo adalah anggota tentram. Anggota tidak bergerak terkecuali bergerak dari perpindahan rukun satu ke rukun yang lain. Itu namanya khodo. Adapun khusyuk, hati tidak bergeser ingatan terkecuali kepada Allah. Jelas ya? Jelas saya kan udah tujuh hari kan ingat pulang. khusyuk urusan ha khudu anggota ini nih ini bapak jugit sama yang imam tarawih itu jugit seorang anak nagur kada kawa melihat belakangan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin iya. Imam Makkah tuh Bang ya Itu di Makkah mulai bukan di Gambut بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم itu namanya kadaho ho hodo tambah pahul Maka apabila orang itu sembahyang hodo menunjukkan menunjukkan hatinya khusyuk. Apabila sembahyangnya tuh kepek-kepek berarti hatinya kelai Sah Rasulullah semasuk ke masjid melihat sahabat sembahyang sambil menggap menggapai-gapai sambil memusut-musut janggut. Nah, Lalu dipadakan Nabi ujar Nabi ikam Tuhan protesinya ulun ingat ya Rasul kada ujar Nabi pasti kada ingat waktu itu ke manggaru janggutku gatal Sebutin hadis sudah kita tinggalkan pulang kita baca pulang yang lain dan daripada Salman Al Farisi radhiyallahu anhu kan kisah perang Tabuk Bu Jubay parang hendak Salman Al-Farisi atas dasar usul Salman Al-Farisi bahwa peperangan hendak Paret itu diusul peperangan Tabuk yaitu orang kafir menyerang lebih puluhan ribu dari Mekah ke Madinah lalu lalu Rasulullah musyawarah mengusulkan di antara sahabat kayak apa kita menghadapi orang kafir sudah mengirim surat menggempur kota Madinah lebih daripada 100 ribu ada gembangan 100 ribu Salman acung tangan usul Salman Al-Parisi orang Paris orang Perancis itu orang Paris tak nang pidanang kuak kuak kuak bahasanya tuh nah. Ada satu riwayat Salman itu anak raja orang Paris. Ada satu riwayat raja negeri Paris. Pada suatu malam Salman bermimpi bertemu namanya Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku nabi akhir zaman dan di dalam mimpi dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kayaknya dulu kisahnya lah, nang kisah Salman dahulu. Hormat lawan Abah, minta izin lawan Abah, tunggang kuda berangkat menuju Mekah. Nekat. Bah, ulun ke Mekah. Maaf anak, ulun hendak santai, peknek rekreasi, pekuda. Silahkan nak. Padahal hendak menemui Muhammad bin Abdullah Nabi akhir zaman. Seorang Islam sudah dihadapannya kayak apa melihat orangnya. Ini sudah karindangan lewat mim mimpi orangnya kada suah bata batamuan iya nang mana lipun darus tuh maapi tarus doe <clears throat> Lalu waktu itu Salman Al-Farisi sampai ke kota Makkah. Uja Salman, kada tahu orang pada anak raja Di sini adakah namanya Muhammad anak Abdullah? Ay jurang ada eh? Kayak apa Muhammad bin Abdullah tuh? Oh iya Nabi akhir zaman dia mengaku pas ya Salman dalam mimpi ini. Mana orangnya? Tuh di masjid. Anak masuk Salman ditahan oleh sahabat. Karena orang kafir. Ujar Nabi, jangan ditahannya. Suruhkan masuk. Inya sudah Islam ya Nabi. Inya sudah Islam lewat mim Cangang Salman maitihin. Iya juga sekalinya dalam mimpi itu orangnya. Oh, ya Salman. Lalu Salman ditakoni Nabi Ikam orang mana? Terus dia menceritakan orang anak, anak raja ini ini ini. Ashadu an la ilaha illallah wa, ans, wa ashadu annaka rasulullah. Islam di hadapan Nabi tambah lagi. Ujar Nabi, silahkan boleh Ikam Salman naik ke negeri Paris sampaikan agama nang ini maaf ya Rasulullah menangis Salman diusir Nabi disuruh bulik tunti abah ulun tidak mau pulang ya Rasul apa gunanya ulun berkumpul mama abah lawan mama abah kafir ulun hendak umpat piana ujar Nabi jangan ikam umpat aku umpat aku tersiksa banyak peperangan Jangan ya Rasul, ulun siap membantu pian. Rela Salman Al-Farisi meninggalkan kerajaan, ikut dengan Rasul tersiksa berperang. Luar biasa itu. Nang ucapan Salman tuh apa gunanya ulun bulik ke negeri Paris, mama abah ulun orang kafir. Cakai mama ba ulun kawa ulun Islam kan kurang lebih aja. Mama aba ulun kafir ulun kada hendak ya Rasul biar tersiksa lawan pian. Nah iya nang peperang di Madinah tuh babi jerah ke Madinah ikut serta Salman. Lalu Nabi mengumpul sahabat Salman maajukan tangan, maacungkan tangan. Ujar Salman ada usul ya Rasul. Napa ujar Nabi? Silahkan. Nabi menerima usul orang. Jadi kalau kita pemimpin, ada menerima, ada usulan dari kekanakan terima. Guru, nang ini, ini, ini, ini, ini, cerna dulu. Jangan, boh, jika makan ini mau usulkan macam-macam, jangan. Sesuai dengan alam Pancasila. Sila keberapa? Nah, ada tahu. Sila keberapa? Nah, ya keempat. Kerakyatan yang dipilih. Nyata aja dapat. Hmm orang bagawi di rumah sakit sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan rakyat jadi melalui musyawarah mufakat nah kenapa jalan Nabi Ya Rasulullah satu-satunya orang Makkah anak menuju kota Madinah adalah di gunung ini Iya nang masih tujuh masih tujuh tuh ya tuh ya masih tujuh tuh ya tuh termasuk usul, usul daripada Salman Al Farisi di lalu gunung antara dua mana kalau menuju ke Makkah harus lewat situ nah jadi batas gunung antara dua itu ditabuk jadi ini kayaknya bilanya anak ke Madinah turunnya dari apa dari gunung itu lalu ke parit itu parit itu ditabuk jadinya nah turun jadi kita di atas Yusalman mamanahnya paham gak? ini gunung ditabuk gunung nih tapak saya turun dah pada gunung turun pada gunung umat Islam hadang sudah di atas panah aja lagi kayak Jabal rumah juga ma ujar Nabi pintar Bang Salman nenek ayo maka itu sampai sampai ucapan Nabi Salman min ahli baiti Salman adalah kula wargaku dikakui Nabi keluarga. Salman min ahli baiti. Salman adalah kula warga. Orang Paris kada kan dapat keluarga Nabi. Dikakui Nabi war. luar biasa. Seorang guru ada ada hubungannya lawan murid itu kan ada ada keluarga. Tapi dia mengangkat ikam anakku dunia dan akhirat tanpa embel-embel dan efek samping. Ikam anakku bakre dunia akhirat. Guru mau ucapkan itu pada waktu bulan puasa ulun hilang kan Tidak ada satu kebanggaan nikmat yang paling besar lawan aku terkecuali ucapan guru saya kumpul lawan aku ikam bakre anakku dunia akhirat. Dan di mana ikam aku berada di depan. Ada malah itu. Nyapa mulanya kisah kayak ini ujar arwah guru sakupul urun bae ilang bakre napa napa bah anu nakai polda datangan lawan aku kodim datangan korem datangan lawan aku memadahkan dan melaporkan lawan abani ikam membacaan terlalu keras menyinggungi bubuhannya ujarnya bajaku iya, nih Tunduk ayo lur. Ikam bacaan terlalu keras. Tapi Jasidin. Ya nah itu itu namanya tapi upadah kanon buahnya. Kalau guru bakri itu keras bacaan terlalu keras tangkap tangkapinya. Tapi ingat menangkap guru bakri sama lawan menangkap aku. Karena malah itu Dikakui Nabi Salman min ahli baiti. Salman itu adalah kula kulawargaku. Karena perjuangannya besar. Karena andilnya dengan Islam luar biasa. Rela meninggalkan jadi raja. Mun abah meninggal siapa jadi raja? Anak ada. Rela ditinggalkan jadi raja demi mengikuti sunnah mengikuti jejak langkah Rasulullah. Han kawak ah kita nang kaya itu Salman luar biasa yakin bujur lawan Rasul tuh yakin. Nah, jadi digelar Salman Al Farisi orang Faris radhiyallahu an sembahyang itu sukatan yang sempurna. Tahu sukatan takaran yang sempurna. Sembahyang itu takaran yang sempurna Barang siapa mengurangkan dia ada mengurangkan dia dirokokkan pula. Dikurangkan pula, Dikurangkan pula. Sembahyang itu kayak timbangan. Kalau menyempurnakan timbangan berarti sempurnalah timbangan itu. Sama sembahyang itu kalau kita sempurna sudah mengerjakan sembahyang, segala-galanya sempurna. Jakat, haji ditolak. Ah, ditolak kalau inya kada sembahyang. Semba, sebaliknya kalau orang itu sudah sembahyang, hajinya sembah hajinya, zakatnya, puasanya diterima Allah. Jadi pungkalanya ialah pungkalanya sembahyang aja. Bila sembahyangnya perai, kada diterima Tuhan yang lain. Bila sembahyangnya diterima, seluruh ibadah selain itu. Dalilnya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu al qiyamah as-salah. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wa sairu amali wa in wujidat naqisatan minhu durdat minhu wa sairu amali. Pertama kali setelah kiamat Allah taala memeriksa sekian banyak amal ibadah hamba. Yang pertama diperiksa sembahyang. Jika sembahyangnya itu sempurna diterima amal diterima ibadah-ibadah yang lain. Jika sembahyangnya tidak sempurna tidak ditolak sembahyangnya dan ditolak ibadah yang lain takuni diri kita Hei diriku hendak ibadah nang lain diterima kakadakah bila nyai kembujur sama yang nih nang lain diterima bila kada bujur kada diterima iya jago Sayyidina Ali itu sampai berdiri sembahyang tuh menggatar kepala itu sampai situkah iman kita sembahyang nang paling terakhir sembahyang itu tahulah tarima kadangah tahulah sembahyang kita gawe itu tarima kadangah tahulah namun anak pasti tahu diterima sembahyang berjamaah habis habis nah, ini nang ini nang perlunya di rumah tangga tuh ada nang berpengalaman jadi imam Usahakan yang itu jangan surangan. Berjamaah. Adakah di rumah kita? Ya, nang balu-balu tuh anak balaki supaya ada imam di rumah. Alasan tuh alasan. Jadi anak balaki ini imamnya ada di imami di rumah. ada nama imamnya di rumah Aman sorangan siapa mau jadi imam hmm. Undaknya kalau ada nyaman jadi imam Alasan pertama hmm. Karinyum-karinyum nang Tuhan yang berlaki juga <laughs> Alasan menjadi imam ada <laughs> itu tuh terakhir tuh. Amun hendak mengetahui yang kau terima kadanya, eh, mengetahui yang diterima, laksanakanlah berjamaah. Bis. Usahakan. Usahakan jangan sembah yang surangan. Terkecuali berjamaah. Hmm. Oh ya ini alhamdulillah Bu ya kesadaran masyarakat tuh lawan pendidikan agama alhamdulillah di pondok aja nih 220 untuk putra 223 230 untuk putri menerima tahun baru 405 50 kamana mana jakuma anda sedangkan nang keluarnya kurang lebih tengah 200 jadi alhamdulillah grafik pendidikan itu di masa akan datang ujah orang mentah itu masa depan yang cerah. Karena muridnya bertambah cerah. Ya, ini mengetahui grafik pendidikan itu awal ajaran. Bilanya banyak nah masuk berarti maju. Bilanya kurang masuk maka kalau grafik pendidikan itu turun bujuk baik ngalih tuh menaikkan makanan halus-halus tuasnya <laughs> ungut ungut tendiga hmm, bab belajar itu tamat SD tamat madrasah bab bisa lawan mama abah abahnya datang mamanya datang panangisan manangisan berdua ujar nang anak mama <laughs> ujar nang apa mama bilang <laughs> ah anakku asal kasihan nang ya dah kadanya nyaman tapi salawan anak buah aku tapi salawan dake bujur kada mau bujur bujur <laughs> bah mata tahu maka tahu pian anak maka apalagi nyenang pak asian itu nah mun arwah mama ulun bahari anak menyumbali hayam aja menangkap jangan dahulu ya anak belum bulik lagi sekolah sekolahnya punya imbah nisbu kena nyar parah ya yang kita menyumbali hayam ya nah itu kita bisa merasa jadi ulun terkadang-kadang nah makasihan ya kau ya apalagi anak di padang jumbut padang jumbut pang jauh nih tuh tapi paling-paling dua bulan tiga bulan. Uh, hancur perasaan hati nang anak nena. Kaingatan naon mama. Kadang-kadang kaingatan naon hayam, kucing. Di <laughs> ya, asrama kasihan. Kayak orang tahanan tuh, Jadi jangan takkan aja dulu buahnya ya, main bal kan berampas kan dulu biar aja itu. Jadi imbas jangan assalamualaikum main balnya biasa kan nyawa dulu munya sudah <laughs> nang aliyah kali supan ada poron lagi supan main bal itu kayaknya jago aku mau ulahkan main bal karena kan lapangan di sini kan spesial main bal aja ring tinju aku ulahkan nana mana nang pina nang pina nang wani wani tuh masukan tinju <laughs> sian ya jadi Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini pulang. Jadi sembahyang tadi modal diterima dan tidaknya ibadah yang lain. Sekali lagi, sembahyang itu adalah modal Apabila diterima sembahyang seluruh ibadah lain diterima. Apabila sembahyangnya kada diterima, ibadah yang lain tidak diterima. Apakah belum merasa besar dengan kewajiban sembahyang itu? Kan menjauh. Banyaknya. Apakah tidak merasa besar dengan kewajiban yang sembahyang yang kita kerjakan itu? Sudah merasa besar. Karena ini modal pongkalannya diterima kadanya ibadah yang lain. Hmm. Nah, dua jam sudah kita balung alolong Meramang-meramang dua jam. Munpian ya kok imbah membaca wirdulat latib adat. Petahlilan itu imbah pian. Diam aja. Ya amun ulun kujak Han, jadi membaca ratib hadat tuh barang bersuara tuh nah jangan tapi disimpani suara kadang kada umpat bakal ada ya pagi jalan ya kasih palgam ya maliat abdi yakpi wayaham kan jangan membaca kayak itu itu orang makan karaokean itu nyaringi sedikit sarono menyari ya pagi alham ya kayak anak-anakan itu <laughs> bagusnya lagunya tuh mina nggak unget ya pagi jalham ya, ya kasih palkam ya mandi apihi yakbi ayah ham. Oh, iya. eh, Pina ba anggal-anggal nito? May ito, Astabiullah Rabel Beraya Ujar oh, iya. Umana oh, kaya apa nito suara? kulalau kulolaw tukang baca mairit. Sirit, Astagfirullah الهدايا أستغفر الله ada orang nyari sedikit kan ada banyak musabakah juga ya pagi jalan <laughs> bagusnya suara <laughs> kahiga tarik awan mengantuk ya pagi jalan jalan <laughs> kata linga kawan itu dah jadi kawan zongeng <laughs> muarinya kawan nenek Hei, salonnya di anak anak aja kata linga itu nah. sian kawan kawan mengantuk aja pulang hi oh lapah-lapah dibawa ke sini istirahat sini jadi pulih ini bergawe jadi jadi tulak istirahatnya right? Eh. ya ya jalan membaca nah dibaca bujur-bujur ih iya. ini gak ada ya malhamdi ya bir wa yarham sedikit suara pian tuh nak dan jangan tapi di, di jangan tapi disimpan dia anu itu nggak kayak baharaga itu suara ngintu nanti suruh membaca gua kayaknya nyaring-nyaring dah Ya pagi jalan. Hi, ulun tuh asa hiri melihat orang nanti bujo-bujo tuh nah hiri. Nah. Ayo wisi wisi nyaman jauh isinya jadi, jadi ulun batakun biar naon jamaah nang bukan jaku nyaman naon isinya bang nyaman guru aja jaku nyaman makan separuh <laughs> munan di tengah jalan tuh isinya kan nang nang baiknya bang Ih, nang berdagang nang di tangga jalan tuh kan ada dewi wisnya nang baik-baiknya. Nang kita ke Madinah mulai napa mulai jeda ke Makkah ke Madinah tah. Kada kan nang nyamannya singgah. Wisinya Allah Akbar maka kan yang maka belingkar-lingkar gana-gana itu tahi Arab narannya kada tahi Indonesia kutakone takanan nang baik daerahnya tuh isinya tuh kayak apa jago isinya nyaman bener gue ya nyaman jir jago nyaman makan sedikit <laughs> kita baca ulang jadi di dalam hadis ini adalah mengwaspadai lawan kita supaya betul-betul mengaku dalam hati sembahyang itu besar. Karena sembahyang itu modal diterima tidaknya ibadah yang lain. Bilanya sembahyang itu diterima ibadah yang lain. Bilanya ditolak ibadah lain ditolak. Jelaskah? Apa caranya supaya sembahyang diterima? kerjakanlah sembahyang itu dengan habis sudah mudah kau manggawe nang bini tahu nang laki tahu nang anak tahu kada mau tuh sembahyang surangan pasti dibawainya tuh bila anak sembahyang bah ayo nak ayo umanya ayo abahnya kita sembahyangan bajama alau ingat tahu munya kada tahu bah ya umanya ini pindah paharat nyonak